بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول <clears throat> الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله معاشر <clears throat> الإخوة رحمني ورحمكم الله Poin yang berikutnya yang disebutkan muallif rahimahullah <clears throat> dari sekian perkara yang wajib untuk kita imani yaitu berita yang diberitakan Rasul alaihi wassalam adalah an-nafkhu fi sur An-nafhu ma'rufun. An-nafhu meniup. Tiupan sangkakala. <clears throat> An-nafhu sesuatu yang ma'ruf. Wasuru lughatan. assuru lughatan al-qarnu. Adapun asal daripada assur adalah al-qarn. Berupa tanduk. wa syar'an adapun definisi secara syariat adalah qarnun azim qarnun azim sebuah tanduk yang cukup besar iltaqamahu israfin, yang dikulum oleh malaikat Israfil. Yantadiru mata yu'mar binafghih. Di mana malaikat Israfil menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup atau meniupnya. Wa Israfil, wa Israfil ahadu al-malaikatil kiram adapun Israfil merupakan salah satu malaikat yang mulia dari sekian banyak malaikat alladzina yahmilunal arsya yaitu malaikat yang tergolong uh, memikul arsh Israfil termasuk salah satu daripada sekian malaikat yang mulia dari malaikat-malaikat hamalatul arsh pemikul arsh wahuma nafkhatan tiupan itu dua kali tiupan itu dua kali ihdahuma yang pertama al faz' nafkhatu al faz' yanfukhu Pertama yang disebut dengan tiupan yang membuat seorang terkejut atau tiupan yang mengejutkan. Tiupan yang mengejutkan. yanfukhu fi fayafza'un nas. Ketika ditiup pertama tadi, seluruh manusia terkejut dengan tiupan tersebut. Wes'akun illa man Allah. Dan dengan tiupan itu mati semua kecuali hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Illa man Allah. Kalimat sa'iqa walaupun dalam sebagian disebutkan pingsan, tetapi yang dimaksud ialah dalam bab ini dengan tiupan tadi mati. Manusia mati. Wasaniyah, adapun tiupan yang kedua, <laughs> nafkhatu al-ba'th. Adapun tiupan yang kedua, dua kali tiupan. Tiupan yang pertama eh, dikatakan nafkhatu al-faz'i, Tiupan yang mengejutkan yang dengannya semua manusia dalam kondisi terkejut dengan tiupan tersebut. Menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya. <clears throat> yang kedua, tiupan yang barakallahu fikum disebut dengan nafkhatu al-ba'ts, tiupan yang barakallahu fikum kebangkitan. Tiupan kebangkitan. yang fukhufi fayub'atsun kemudian mereka dibangkitkan dengan tiupan tadi setelah mati wa yaqumuna min kuburihim mereka bangkit dan keluar dari kuburan-kuburan mereka manusia dengan tiupan yang kedua tadi yaqumuna min kuburihim Dan barakallahu fikum al-qabru, al-qabru eh, yang namanya al-qabru seperti adabul qabri, adabul qabri itu eh, barakallahu fikum barzakh yaitu alam ma baina al-hayah wal akhirah. Yang dimaksud dengan al-qabru itu alam barzah, alam yang dilewati, fase yang dilewati antara seorang ketika setelah hidup, yaitu meninggal sampai hari apa? Kiamat. <clears throat> Walaupun uh, Al-Qabru seringkali apa? Barakalafikum dikenal dengan di mana dimakamkannya seorang, dikuburkannya seorang. Sehingga ketika al-qabru huwal barzakh yaitu alam fase antara seorang ketika melewati masa hidup meninggal sampai hari kiamat orang yang tidak terkubur juga dikatakan masuk fase apa? berlindung daripada adabul qabr. Sebagai contoh seorang naudzubillah dikatakan Ya setiap sholat Nabi SAW mengajarkan di penghujung daripada setelah tahiyat apa? Allahumma inni a'udzubika min azaba min azabil qabri wa min azabi apa? Jahannam. Seorang tidak boleh mengatakan saya berwasiat kalau saya meninggal tolong dibakar. Kalau dibakar kan hilang. Sehingga tidak ada jejak dan tidak ada apa? kuburannya kan begitu. Sehingga saya tidak perlu berlindung daripada azab kubur. Karena saya tidak masuk di alam kubur. Atau saya dibuang di laut. Atau saya, barakallahu fikum, e, kalau meninggal tolong dimangsakan harimau. Dan seterusnya. Fabarakallahu fikum, dimanapun seorang dalam kondisi meninggal dan dengan cara apapun, terbakar, tenggelam, lenyap, dimakan hewan e, buas, semuanya mengalami fasa Al-qabr. Sehingga tentang adabul qabri masuk di dalamnya. Waqat warada ala nafqi fi sur al-kitab wa sunnah atau al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Atau waqad dalla, waqad dalla ala an-nafqi fi sur al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Dan yang menunjukkan bahwa adanya an tiupan yang dikatakan sangkakala yang dimaksud sur ialah karnun azim, tanduk yang sangat besar. Tanduk yang sangat besar, tanduk yang sangat agung. Yang menunjukkan hal ini adalah Al-Quran yang pertama, yang kedua sunnah, hadis yang dimaksud. Yang ketiga ialah ijma' ummah. Ijma' ummah, barakallahu fikum, yang dimaksud dengan kesepakatan umat ialah apa? Ulama. Kesepakatan apa? Ulama. Qala Allah Ta'ala Wa nufiqa fissur Wa nufiqa fissur Ketika ditiup sangkakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh jadi ketika tiupan pertama tadi, matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi illa man Allah. Illa man Allah kecuali makhluk makhluk yang Allah kecualikan. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian tiupan yang kedua. Fa'idahum qiyamun yang burun faidahum qiyamun yang burun. Tiba-tiba dengan tiupan yang kulihat mereka berdiri. Yaitu apa? Tadi yang disebut dengan, disebut dengan apa? Nafhu apa? Al-ba'th. Wahuwa yakumuna min kuburihim. Mereka bangkit dan berdiri dari alam kubur mereka dalam Az-Zumar ayat yang ke-68. Juga pada yang lain pada surat Yasin ayat yang ke-51, wa nufikha fis-sur. Ditiuplah pada as-sur yaitu pada qarn. Fa idahum al ajdathi ila rabbihim yansilun. Tatkala ditiup yang tentunya barakallahu fikum uh, tiupan. Di situ kata Allah Azza Wa faidahum tiba-tiba mereka minal ajdar <clears throat> ila rabbihim <clears throat> yansilun. <clears throat> dengan tiupan tersebut maka mereka dengan cepatnya datang menuju kepada pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. keluar dengan segera, bangkit dengan segera dari uh, kuburan mereka menuju Allah Azza wa Jal. Sehingga ini apa? Nafkhu apa? Nafkhu thani. Nafkhatun ukhra. Adapun dari hadis wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Adapun dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma sebuah hadis, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunfakhu fis sur." <clears throat> Kemudian ketika ditiup sangkakala, fala yasma'uhu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan ketika ditiup sangkakala tadi tidaklah setiap orang yang mendengarnya kecuali barakallahu fikum membelokkan dan juga mengangkat mereka membelokkan dan juga mereka mengangkat summa la yabgha ahadun atau la yabqa ahadun illa sa'iqa Dan tidaklah salah seorang pun yang tertinggal illa sa'iqa kecuali apa? Pingsan. summa yunzilullahu matara. Kemudian Allah turunkan air atau hujan ka'annahu attal ka'annahu attal au adzil syakrawi disebutkan bahwa terjadi keraguan periwayat riwayat hadis setelah itu Allah azza Jalla turunkan hujan ka'annahu attal adapun atfal, barakallahu fikum sesuatu yang turun dalam kondisi eh, rintik-rintik uh, dari langit atau yang dikatakan dengan istilah uh, gerimis atau rintik-rintik atau abdil ragu di situ yang turun itu hujan rintik-rintik atau yang zulum mataran ka'annahu abdil hujan debat seolah-olah seperti apa awan karena apa karena derasnya. Wa imma apa? Afal yaitu hujan rintik, hujan rintik yang tidak apa? Yang tidak dalam kondisi gelap tetapi cerah. Kita lihat kalau hujan dalam kondisi cerah itu biasanya tidak apa? Tidak lebat kan begitu ya. Di kesiangan atau di siang hari cerah tiba-tiba hujan. Itu biasanya yang datang ialah hujannya apa? Tidak sederas kalau kondisinya apa? Gelap, zim, awan hitam yang diawali dengan mendung. Nah, syakar rawi, rawi yaitu periwat hadis ini bimbang apakah hujan dalam kondisi turunnya rintik ataukah dalam kondisi uh, awan. Kemudian fatambutu minhu ajzadan nas darinya tumbuh daripada jasad manusia summa yunfakhu fihi ukhra kemudian ditiupkan yang kedua faidahum qiyamun yang turun tiba-tiba mereka bangkit tiba-tiba mereka bangkit berdiri rawahu muslim fi hadithi tawilin waqad al ummatu ala thubutihi dan uh, umat barakallahu fikum dalam bab ini ialah para ulama sepakat berkaitan dengan apa? adanya dan ditetapkannya yaitu apa? nafkhu fissur. An-nafkhu fissur yaitu tiupan pada sangkakala yang dimaksud sur adalah apa? Kornun apa? Azim. Kornun azim. Yang dikulum oleh malaikat Israfil menunggu kapan perintah Allah Azza wa Jal. Menunggu kapan perintah Allah Azza wa Jal. Dan kita mengenal Allah Azza wa Jal menyifati malaikat dengan apa? Ha? La ya'suna Mereka tidak apa? Mendurhakai. Tidak membangkang. Dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan terhadap apa yang Allah perintahkan mereka senantiasa mengerjakan. Itu makhluk dari kalangan malaikat. Semakal al-muallifu <clears throat> rahimahullah wa yuhsyarun nas yaumil qiyamah. Juga perkara yang wajib untuk kita imani berita yang dibawa Rasulullah SAW berupa dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Yaitu dikumpulkannya manusia. Dikumpulkannya manusia di satu tempat. Namanya apa? E, eh, hasyar. Dalam kondisi hufatan. Tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki. Urah. Telanjang. Bulat. Ghurla. Belum berkhitan. Buhma dan tidak membawa satu apapun. Tidak ada sehelai kain apapun dan tidak menggunakan apapun. Fayaqifuna fi mauqifil qiyamah dan mereka berdiri menunggu di mawqif tempat pada hari kiamat yang disebut dengan nama alam apa? Mahsyar tempat yang di situ dikumpulkannya manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mungkin belum pernah menyaksikan jumlah seperti itu kan demikian. Karenanya perlu keimanan. Fabarakallahu fikum hatta eh, yashfa'u fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengenal tentang hadis yang cukup panjang pada mokif tersebut, pada kondisi yang sangat barakalafikum genting, kondisi yang barakalafikum eh, sangat tersiksa, mereka mendatangi Adam agar menyegerakan tentang keputusan Allah Azza wa Jalla kepada setiap masing-masing hambanya. Tetapi Adam pun menolak, kepada Nuh, Nuh pun menolak kepada Ibrahim, kemudian kepada nabi-nabi yang lain, sampai terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian padanya Nabi SAW disebut dengan syafaat apa? Al-Uzma. Wa tabaraka wa ta'ala. Itulah yang disebut pula masing-masing manusia akan dihisab akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Watunsab al-mawazin, ditegakkannya timbangan. Watunsyaru tunsyaru ad-dawawin, disebar catatan-catatan manusia. Kita mengenal barakallahu fikum hadis rajulun ma'ahu tis'an wa tis'ina sijillah ada seorang yang berkawafikum fikub punya 99 catatan. 99 catatan. Yang dikatakan likul di sijilin, setiap catatannya madal basor. Luasnya, lebarnya sejauh mata memandang dan semua catatan buruk. Lalu ketika ditimbang wa yadha'u fil mizan wa ma'ahu bitaqah pada orang tadi ada bitaqah, kartu yang tertuliskan apa? La ilaha illallah. Wa ma la ilal bitaqah. Oh, o kama qala alaihi wasallam. Ternyata bitaqah yang tercatat padanya la ilaha illallah ketika timbang mengalahkan 99 catatan yang berisikan kepada keburukan. Nah, disebar tentang catatan tadi. Kala وتطاير صحف الأعمال إلى الأيمن والشمائل dan bertebaran pula suhuf catatan-catatan manusia amal mereka ada yang terbang ke arah kanan ada yang terbang ke arah kiri mereka aiman wasyama'il Faqala tabaraka wa ta'ala fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Lalu Allah Azza wa Jal menyebutkan barang siapa yang catatannya, tulisannya, catatannya, kitabnya yang berisi kepada catatan-catatan amal perbuatan datangnya biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira dia akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah. Dia akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah. Wa kalibu ila ahlihi masrura. Dan dia pun kembali kepada golongannya orang-orang mukmin dalam kondisi bahagia, gembira, masrur. Cerah ceria dia. Ya, ila ahlihi ahlu iman, ahlu taqwa, ahlu ta'ah. Itu orang-orang yang Allah berikan catatannya ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun yang diberikan barakallahu fikum catatannya dari balik punggungnya fasaufa yad'u subura. Mereka berteriak celakalah. Mereka berteriak celakalah. Wa yasla sa'ira. Dan tempat yang paling pantas bagi mereka adalah neraka jahanam. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. Kala asyarah berkata al-mu'alla Syekh Nusaymin rahimahullah dalam syarahnya al-ba'tsu wal hasyr. Al-ba'ts wal hasyr. Al-ba'tsu lughatan adapun al-ba'ts lughatan al-irsalu wan nashr. Adapun kalau al-ba'ts secara al-lughah dikatakan ialah kebangkitan atau dalam muka dikatakan al-irsalu al-irsalu wan nash ثم قال Wa syar'an adapun secara syariat Ihya'ul amwat yaumul qiyamah. Yang namanya ba'th atau an-nashr. Yang namanya kebangkitan secara syariat ialah dihidupkannya kembali manusia setelah kematian. Dihidupkannya kembali manusia setelah kematian. Wal hasyru lughatan, wal hasyru lughatan Al-jam' adapun hasyr ialah al-jam' dikumpulkan. Al-hasyru lughatan al-jam' dikumpulkan. Kalau al-ba'ats bangkitkan atau dikatakan dengan tadi irsal wa penyebaran, pengiriman, penyebaran Adapun barakafikum al hashru al-jam' <clears throat> setelah digiring, disebar lalu dikumpulkan yang dikatakan al hashru itu topik al ba'thu wal hashru al ba'th mereka dibangkitkan, pertebaran, menyebar. Kemudian yang kedua apa? al hashru أي الجمع والحشر syar'an jam'ul khalaik yaumul qiyamah adapun secara syariat dikumpulkannya seluruh makhluk Allah pada hari kiamat dikumpulkannya makhluk Allah seluruh manusia pada hari kiamat untuk apa lihisabihim untuk dihisab wal qada bainahum dan juga untuk adanya pemutusan, penentuan tentang keputusan Allah Azza wa Jalla. Adanya hisab, lalu qadha Allah Azza wa Jalla kemudian memutuskan tentang putusan masing-masing. Putusan masing-masing. Karenanya barakallahu fikum eh, qadhi seorang kodi. E, eh, hakim kalau sudah memutuskan perkara ya sudah kan begitu ya. Namanya apa? E, eh, Kabo alaih. Dia telah memutuskan perkaranya. Dan hal ini juga barakallahu fikum manakala para ulama ketika e, misalnya ada dua orang berseteru kadang-kadang para dai mengalami apa? perseteruan. Yang kadang perseteruan tadi bukan dengan alasan-alasan yang apa? ilmiah. Misalnya barakalafikum perseteruan hanya gara-gara lahan dakwah. Ini area saya, kamu jangan masuk di sini. Berseteru di situ. Kenapa? Karena area itu area binaan saya. Kan gitu. Binaan saya yang selama ini barakalafikum diistilahkan e, menjanjikan kan begitu ya. Kamu jangan masuk di situ. Hal begitu yang sifatnya duniawi. Nah, masyayikh kadang-kadang malu untuk kemudian dilakukan seperti itu. Sehingga kata mereka, sebagai mereka, kalian itu mau diislah, dibenahi, diperbaiki, atau qadha. Pengen putusan. Kalau pengen putusan, kalian semua tidak pantas untuk berdakwah. Itu putusan namanya. Berarti apa? harus berhenti dari berdakwah. Mundur. Belajar lagi. Kan begitu ya? Kalau mau islah, perbaikan. Belajar lagi. Introspeksi diri. Memperbaiki, membenahi. Kan demikian. Baik. <clears throat> wal ba'su wal hasyru. Adapun kebangkitan. Yang disebut dengan apa tadi? Irsal wal nasyr yang disebut juga dengan irsal wa nasyr baik kebangkitan demikian pula barakallahu fikum eh, pengiriman atau dikatakan pula dengan istilah penyebaran adapun al-hasyru dikumpulkan pengumpulan keduanya hakun benar adanya keduanya benar adanya sabitun bil kitabi dan ditetapkan kebenarannya yaitu benar adanya ditetapkan bil kitab oleh Al-Qur'an wa sunnah dengan as-sunnah hadis wa ijma'il muslimin dan kesepakatan kaum muslimin yaitu para ulama qala Allah taala kul bala wa rabbi la tub'atsun kul bala wa rabbi la tub'atsun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan katakanlah pasti demi Robku sungguh kalian akan dibangkitkan sungguh warabi demi Robku la tub'atsun kalian akan dibangkitkan wa ta'ala kul innal awwalina wal akhirin ketahuilah bahwa manusia dari mulai yang awal sampai yang akhir dari yang pertama sampai yang terakhir. La majmu'una ila miqatin yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpulkan. La majmu'un. Mereka akan dikumpulkan. Ila miqatin yaumin ma'lum. Pada waktu ila miqat pada waktu yang juga yaumin ma'lum, hari yang ditentukan hari yang telah ditentukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah." Manusia itu akan dikumpulkan. Al-hasyru huwa apa? Al-jam'. Manusia ketika dibangkitkan mereka bertebaran Naam barakallahu fikum. Lalu apa? Mereka dikumpulkan. Digabungkan jadi satu. Pada hari kiamat. Ala ardin bayda'a afra. Di tempat yang dikatakan barakallahu fikum bumi yang di situ putih. Putih kemerahan. Bayda'a afra Kakursatin naki, Kakursatin naki, Seperti dikatakan kursah naki yaitu roti putih. Laisa fiha alamun di ahadin. Laisa fiha alamun di ahadin. Di tempat tersebut tidak ada bangunan. Bahkan puing-puing bangunan pun tidak ada. Bersih. Tidak ada bangunan sama sekali. Di bumi tersebut. Laisa fiha adamun di ahad. Tidak ada bangunan, bahkan tidak ada pula puing-puing bangunan yang berdiri. Barakallahu fikum yang menunjukkan adanya tanda kehidupan. Wa ajma'al muslimun ala thubutil hasyri al qiyamah. Dan barakallahu fikum kaum muslimin sepakat yaitu apa? Para ulama sepakat tentang adanya subut al-hasyr. Ditetapkannya bahwa manusia itu akan digabungkan, dikumpulkan menjadi satu pada hari kiamat. Wa yuhsyarun nasu hufatan la ni'al 'alaihim. Itu terjemahannya. Adapun manusia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi hufah, yaitu la ni'ala 'alaihim, tidak beralas kaki. Sampai sandal pun tidak. Jangankan bersepatu. Kan begitu. Lani ala alaihim. Tidak ada alas kaki. Urah. Ay la kiswata alaihim. Tidak ada pakai yang sehelai pun yang menutupi badan mereka. Gurla la khitana fihim. Adapun gurlan tidak berkhitan atau belum berkhitan. Liqauli ta'ala Hal itu berdasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Anbiya, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kali pertama kami memulai dalam penciptaan, maka kami pun akan mengulang yang berikutnya. Akan mengulang lagi. Kama bada'na awwala khalqin yaitu manusia barakalafikum uh, eh, awal daripada penciptaan mereka dalam kondisi apa? Tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian dan juga belum berkhitan. Belum berkhitan. Allah akan mengulangnya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum tuhsharuna hufatan uratan ghulla Thumma qara'a. Demikian pula hadis. Hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kalian semua itu akan dikumpulkan. Dibangkitkan, dikumpulkan, digabungkan oleh Allah Azza wa dalam kondisi hufatan. Apa tadi? Hufa la ni'ala alaihim. Urah aila kiswata alaihim. Tidak berpakaian. Ghurla la khitana fihim yaitu belum berkhitan. Summa qara'a. Kemudian beliau alaihi wasallam membaca ayat yang tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana awal kami ciptakan manusia yaitu dalam kondisi mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum berkhitan nu'iduhu. Kami pun apa? akan mengulang hal itu. Wa dan alaina dan itu janji yang pasti kami akan apa? Kami tepati inna kunna fa'ilin dan kami pun yang akan memberlangsungkannya, kami pun yang akan menjalaninya. Wa awwalu man yuksa Ibrahim dan orang yang pertama kali diberikan pakaian ialah Ibrahim alaihi salam. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi hadis Abdullah ibn Unais al-marfu' alladhi rawahu Ahmad dan dalam sebuah hadis Abdullah ibn Unais yang marfu' sampai Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad yuhsyarun nasu yaumal qiyamah manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan, digabungkan pada hari kiamat. Uratan, urah, yaitu dalam kondisi tidak ada sehelai kain pun yang melekat pada badan mereka kemudian buhma urah atau gurla uratan gurla buhma gurla ay la fihim buhma qulna wama buhma kemudian kata mereka apa itu buhma ya nabi qala la say'a atau laisa ma'ahum syai'un mereka tidak suatu apapun bersamanya yaitu laisa ma'hum syai'un tidak ada apapun yang bersama mereka betul-betul tidak membawa apapun betul-betul tidak ada apapun yang bersama mereka barakallahu fikum hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa uh, manusia dengan akan dibangkitkan dikumpulkan digabungkan dan menghadap Allah azza wajalla sehingga berbagai macam hal-hal yang sekarang kita sandang. Baik itu pakaian-pakaian yang kita pakai. Demikian pula barakallahu Kedudukan, pangkat, derajat, dan atribut. Seluruhnya semua tidak ada satupun yang akan membawanya. Kecuali kata Allah. Walibasut taqwa dhalika khairun yang akan menyelamatkan kita ialah pakaian takwa. Pakaian gamis yang kita pakai itu tidak akan menyelamatkan kita. Dan tidak akan kita bawa. Demikian pula pakaian-pakaian yang seorang dalam kondisi telah ada padanya pangkat. Menunjukkan kepada strata, kedudukan. Dengan baju ini, seragam ini, orang akan dipanggil apa? Dengan bintang satu dan seterusnya orang akan didudukan dan dipanggil apa? semua tadi tidak akan dibawa dan dipakai. Tetapi yang akan bermanfaat libasu takwa, pakaian takwa itu yang tidak akan lepas dari setiap badan seorang. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Wa libasu taqwa ba dalika khairun." Pakaian takwa itulah pakaian yang baik, pakaian dikatakan terbaik. Sehingga Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan tentang sebab. Begitulah sesungguhnya <clears throat> hukum yang Allah Azza wa berjalankan yang sifatnya satu ketentuan uh, ilahi bahwa Allah Azza wa <clears throat> di dalam mencarikan sesuatu kecuali Allah telah menunjukkan tentang sebab-sebabnya sebelum ayat itu disebut ya bani adam qad anzana eh, alaikum libasun yuwari sawatikum warisha Allah azza Wajalla menyebutkan wahai bani adam kami telah anugerahkan kepada kalian pakaian pakaian yang bisa menutupi kalian dari perkara keaiban, rasa malu kan begitu ya. Orang walaupun uh, naam <clears throat> se kurang-kurangnya akal tetap dalam kondisi apa? Berpakaian kan begitu ya. Kecuali kalau orang sudah dikatakan majnun, gila dia. Nah, telah kami anugerahkan kepada kalian pakaian. Libasan yuwari sawatikum yang akan menutupi sawah aurat kaiban yang ada pada kalian warisya dan juga yang akan menjadi pelengkap masing-masing daerah berbeda-beda pelengkapnya itu daerah panas kan tidak mungkin memakai jaket terus kan begitu ya daerah dingin senantiasa memakai jaket yang tebal sebagian orang barakallahu fikum dalam berpakaian uh, <clears throat> menghias. Kita pun demikian alus sunnah. Dalam berpakaian juga demikian. Melihat kondisi dan keadaan yang barakallahu fikum bukan kemudian sembarangan. Ya, misal, ya, seandainya kita ingin menghidupkan tentang sunnah Nabi berkaitan dengan sorban, imamah. Ya betul-betul kita lihat bagaimana urufnya orang-orang yang memakai sorban. Saudi, kan begitu ya. Saya tidak mengatakan kelas jenisnya, bahannya harus menyerupai mereka tidak. Tetapi jangan kemudian berakalafikum kita ingin menegakkan sunnah seperti itu akhirnya apa? Mohon maaf ya. Di negara kita kadang telapak meja, taplak meja yang begini ya, bukan telapaknya, ya. taplak meja begini yang seharusnya untuk meja warna-warna batik kita juga pakai untuk apa? Imamah. Mau jadi Joko Tingkir apa apa kan begitu ya. Pakai rompi ya, pakai rompi, pakai jubah, balapan, sarungnya di bawahnya, celananya keluar lagi kan begitu ya? Nah, bukan demikian. <clears throat> Tetap yurai, memperhatikan. <clears throat> Yang kadang-kadang masyarakat menjuluki kita, Mas, mohon maaf, jenengan pakai seragam apa nih kan begitu ya? Ini seragamnya siapa? Kok enggak umum kan begitu ya? Seragamnya siapa ini? Seragamnya Nabi, saya kira bukan begitu Nabi. Seragamnya sahabat juga bukan begitu. Seragamnya orang Arab juga bukan begitu. Jadi Anda bikin seragam sendiri. Mohon maaf. Jadi dalam perkara ini tetap kita harus memperhatikan. Contoh lain. Apa namanya baju tidur ya. Kimono ya. jadi baju tidur yang mau dipakai eh, orang tidur. Itu kadang, -kadang kita pakai sholat. Belum lagi balapan juga. Kadang kita pakai kaos panjang. Pakai baju tidur. Nah, Berangkat walimahan juga pakai itu. PD-nya kan begitu ya. Berangkat acara-acara resmi juga pakai itu. Mas, seragamnya sinten kan gitu ya. Urufnya kita lihat, perhatikan. Dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Hendaknya dalam berpakaian alusunan juga menjadi seorang yang memberikan contoh yang baik. Nah, kemudian barakallahu fikum. Eh, Allah Azza wa Jalla menyebutkan warisya walibasu taqwa dzalika khair. Terjadikan sebab. Sebab bahwa manusia itu Allah anugerahkan pakaian. Tapi jangan seorang bersandar kepada sebab yaitu semata-mata dengan pakaian ini bangga. Ini yang akan menyelamatkan saya dari apa? Jilatan neraka tidak. Ini hanya wasilah. Demikian pula pakaian-pakaian pangkat, kedudukan, kita akan dipanggil sesuai dengan jabatan tadi. Semua tadi akan apa? Dilucuti. Nah, demikian pula barakallahu fikum di hal-hal yang lain Allah Azza wa Jal <clears throat> juga merupakan ketetapan yaitu dikatakan qadrat ilahi bahwa hampir dalam segala hal Allah itu mendatangkan sebab dan akibat. Hanya seorang tidak boleh bersandar kepada sebab semata. Kepada sebab semata. Demikian wallahu alam poin-poin yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Semoga poin-poin tadi memberikan kepada kita yaitu uh, motivasi demikian pula semakin kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keimanan kita secara khusus yaitu Nabi kita Muhammad SAW semakin membenarkan, semakin yakin dengan kenabian beliau walaupun kita diperintahkan secara umum amanu amana eh, billahi kullun amana billah, kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah. Wa malaikatihi kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi kepada kitab-kitabnya wa rusulihi. La nufarriku baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan dalam mengimani Rasul tetapi apabila kita perhatikan dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal menyebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul kami ceritakan. Minhum man qasasnahum alaih. Wa minhum lam naqsusum alaih. Ada yang Allah ceritakan pada Nabi dan ada yang tidak. Dan masing-masing rasul kata Allah Azza wa Jal tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man Allah Kata Allah Azza wa Jal, Rasul kami utus dan sebagian mereka itu kami utamakan. Kami utamakan. Kami lebihkan. Kami muliakan ketimbang Rasul yang lainnya. Sebagian ada yang dijuluki dengan apa? Kalimur Rahman. Yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan dalam hal mengimani Rasul. Wajib mengimani semuanya. Nah, Allah Azza wa Jalla juga menceritakan kisah-kisah Rasul. Masing-masing dirinci. Ada yang global, ada yang hanya disingkat, ada yang dirinci, ada yang diulang-ulang dari setiap surat mesti ada. Itu semua rincian-rincian tadi menumbuhkan kepada kita semakin kita mengimani secara detail tentang kerasulan rasul-rasul yang Allah pilih, yang Allah utus. Kenapa Allah kisahkan Nuh dan bagaimana keutamaan-keutamaan badannya. Rincian-rincian tadi yang ada pada Al-Quran tentunya semakin mendorong kepada kita, menumbuhkan kepada kita keimanan. Lebih kepada apa? Nabi Bukan hanya sekedar kita menghafal. Nabi itu berapa, Rasul itu berapa, Ulul Azmi itu berapa. Hanya begitu saja. Saat dalam kondisi ada salah satu yang diejek, diolok, kita pun membenarkan. Ketika ada seorang memberikan statement yang memocokkan, yang menjelekkan sebagian Rasul, kita pun juga ikut-ikutan. Fabarakallahu fikum, maka marilah kita bertadabur kepada Al-Quran, kita baca, kita baca sirah-sirah mereka, dan sirah sejarah, kisah yang ada dalam Al-Quran, yang menceritakan para anbiya, itu barakatuhikum bukan hanya sekedar untuk penghantar tidur. Tapi mari, semoga dengan itu akan apa? Menumbuhkan kepada kita, semakin kita beriman kepada Nabi dan Rasul dengan keimanan yang benar. Demikian Allah alam. Kembali kalau ada kurangnya mohon maaf. Dan semoga Allah Azza Jalla memberikan manfaat kepada kita semua. Kita akhiri barakallahu fikum subhanallahi bihamdik. Ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi khairu da'wana. Anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.